Dalam Panji Masyarakat nomor 425 halaman 50 disangsikan tentang halal dan haramnya bakso. Suatu hari saya tanyakan kepada penjual bakso. Nyatanya mereka bilang bahwa bakso bukan dari daging yang haram. Seandainya tukang bakso bohong dan saya percaya padanya karena bakso kegemaran saya. Bagaimana hukumnya kalau ternyata bakso tersebut dibuat dari babi. Saudara, saya kira ya kita dalam hal-hal semacam ini sebagai muslim harus juga mempertahankan kebudayaan kita. Kenapa seorang Indonesia dari suku Jawa dan muslim menjual makanan dia pakai makanan pakai cara dan kata-kata bahasa asing. Bahasa orang yang bukan muslim. Bakso, pangsit. Kenapa dia mesti pakai itu? Bilang oh soto, sudah kita kenal, kita makan sotonya. Lah kalau kamu bilang saya jual bakso, orang ini perlu diboykot tidak dibeli. Apa sebab? Siapa ini orang menyeret Anda kepada kebudayaan asing. Nanti Anda 10 tahun lagi sudah lupa apa yang dikatakan rawon apa. Nanti Anda ingat bakmi, bakso, pangsit dan yang kata-kata terdiri dari dua perkataan ini tadi. Lebih baik kita pertahankan. Kalau saya ya, ini lepas daripada saya hukum ya. Lalu sekarang mengenai hukum. Kalau ini orang bilang ini bakso biasanya jadi dari babi. Kenapa kita masih mentolo beli? Lah kalau dia bilang tidak. Anu Pak, ini daging sapi. Tapi dia babi. Kan kita yang salah di hadapan Allah Taala. Lah kon wis weruh nek arane iki bakso kok cek kon tuku. Nah, kita bilang sama dia, ganti naran. Kalau dia ganti nama, soto, tahu campur, ya kita makan. Tapi kalau tidak, Anda harus lebih kuat. Ikatan perutmu, bikin sendiri di rumah. Nah. Ada lagi bakpao yang itu dibeli dengan lahapnya. Siapa yang jadi muslim? Lah, ya, ya apa sih? Saya jadi pikir, kenapa sih kamu tidak hati-hati yang warok sedikit itu? Allah yarham salah satu kiai di Surabaya, Allah yarham Haji Soleh, saya masih kecil. Dia kalau ada orang bilang, kecap, ini kecap, kecap itu apa sih enggak iki? Cinten baca wojo Ojo, ojo, dono itu. ini nanya wong kafir, udah urus pesucen nih. Ini bukan fanatik saudara. Saya bilang Allah yarham kepada beliau di masjid. Sebab apa? Itu orang mengerti. Itu warak. Dan orang yang sekaligus bisa mempertahankan kebudayaannya. Begitu kiai. Makan kecap saja warak dia. Lah ada para ulama yang karena disuruh ganti serban dengan topi, dia mati. 35 ribu dibunuh oleh Mustafa Kamal Atatürk. Padahal serban ini sunnah. Tidak mau saja mau pertahankan. Tapi ada orang yang sudah loyo, ngeculkan semuanya. Ya, ini lain lagi. Nah, jadi kalau ada orang bilang bakso, jangan dibeli. Nanti dia tunggu sampai dia ganti. Tahu campur, beliin. Loh apa sebabnya ini tidak akan tuku? Yo aku tidak kenal laran itu. Aku tidak kewajiban belajar aran kaya ngono kuwi. Selesai saya kira ya. Kalau di يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أشرفنا لظى أشرفنا تب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات من الرواتي اغفر لوالدينا ربي ومولودينا الاهلي والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي وبكل سولي وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي دد طش السحب والحمد للإله بالبدء والتناهي الحمد للإله الباجي والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين